Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم إخواني في الله kita lanjutkan insyaallah taala Ikra ya akhana imam Wasalna wakila Wakilah qala Umar ibn Abdul Aziz Di Abi Hazim فاستوعبهم فاستوعبهم فخرجوا منها Jazakallah khairan. Kita lanjutkan. Ini masih pembahasan masalah tentang al-amr bil ma'ruf kepada para penguasa. Kemudian dikatakan qol wakila kola Umar ibnu Abdul Aziz rahmatullahi. alaihi Abi Hazim Ibni dan dikatakan berkata Umar seorang khalifah dan mudah-mudahan Allah merahmati beliau kepada Abi Hazim Salamah bin Dinar Ibni beri nasihat kepada saya Is, kurang ya sebentar ya hmm. jangan-jangan terus sih mana ini? Yes. Ya Bahazim, beri nasihat kepada saya, kata Umar bin Abdul Aziz. Beliau minta nasihat kepada Abu Hazim. Maka beliau menjawab, "Intauji sumajza alil mauta inda ra'sika." Beliau menjawab, berbaringlah kalian, wahai khalifah, berbaring. Kemudian jadikanlah satu kematian di samping wahai khalifah. Suman durma tuhibu ayyaku tilka kasa'ah. Kemudian, lihatlah oleh engkau apa yang engkau senangi ketika itu ketika engkau sedang berbaring dalam keadaan sakul maut saat-saat ya nyawa akan dicabut maka fahud fi al-an maka ambillah sekarang sebelum datangnya satu kematian ya sebelum datangnya maut datang kepada kita Makalah maka ambillah oleh kalian apa yang kau senang untuk persiapan menyongsong suatu kematian. Wa ma takrahu ayyakuna fika tilka sa'ah fada'hu al'an. Dan apa yang kau benci apa yang kau benci ketika itu saat-saat maut menjemput engkau maka tinggalkanlah maka tinggalkanlah untuk sekarang Jangan dilakukan. Apa yang kau benci? Ketika kita akan dicabut nyawanya. Itu satu kemaksiatan, satu perbuatan kedoliman. Maka tinggalkanlah sebelum nyawa datang pada kita masing-masing. Nah ini juga nasihat ya Bu Hazim kepada seorang khalifah. Artinya di sini adalah untuk mempersiapkan dirinya ya untuk apa memperbanyak amal soleh sebagai bekal untuk menyongsong satu kematian bagaimana bekal-bekal kita sudahkah siap untuk kita ngam berhadapan dengan dat yaitu Allah Ta'ala demikian ini jadi menggambarkan bagaimana keadaan ketika meninggal ya berbaring nggak bisa apa-apa apa yang akan dibutuhkan ketika itu 6 Kemudian waqala Muhammad ibnu Ka'ab di Umar ibnu Abdul Aziz rahmatullah alaihi. Kemudian berkata Muhammad bin Ka'ab kepada Umar sama masih kepada seorang khalifah Umar ibnu Abdul Aziz Ya Amirul Mukminin wahai khalifah ya Amirul Mukminin innamad dunya sukun mil aswak sesungguhnya hanyalah dunia itu bagaikan pasar dari pasar-pasar yang ada minha kharajan nasu bima yaduruhum di antaranya manusia keluar dari tempat tersebut dengan sesuatu yang akan membadarotkan mereka ini di antara manusia keluar dari pasar membawa sesuatu ya yang bisa memberikan manfaat kepada manusia tersebut. Pama yang fauhum dan diantaranya juga ya apa-apa yang bisa memberikan faedah kepada manusia tersebut. Nah ini, ini gambaran ya beliau laksana sebuah pasar jadi pas pasar yang ada manusia masuk keluar dan membawa ya hal-hal yang bermadarat baginya dan juga kadang membawa hal-hal yang berfaedah. Nah, ini. Ketika dia membawakan satu yang bermadarat, ya di pasar tempat-tempat memang penuh kemaksiatan, di situ ikhtilat terutama negeri-negeri yang tidak diterapkan hukum Islam, ini banyak ikhtilat, banyak orang-orang yang mereka kurang menjaga aurat jadi di situ banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lihat. Ini, ini akan dengan madrot kepada kita. Iman kita akan ternodai. Lebih-lebih ketika dia melihat dengan penglihatan yang senang dan penglihatan-penglihatan yang menikmati ya orang tersebut. ini, ini akan dengan madrot kepada hati-hati kita. Hati-hati orang yang melihat maksiat tersebut. Nah, dan terkadang juga bisa memberikan faedah, manfaat kepada mereka. Bisa menerapkan hukum Islam, ya, datang ke pasar dan membaca doa bagaimana ya doa masuk pasar. Kemudian di situ memberikan satu nasihat kepada orang-orang yang mungkin sedang apa akad jual beli dengan sembah palsu kemudian tahu dinasehati nah ini ini memberikan faedah kepada orang tersebut. Dan di antara mereka berikan madarat, ya di antara mereka juga bisa memberikan satu manfaat. Wa kam min qaum rahum minha dan berapa banyak dari satu kaum yang mana menipu mereka ya pasar akan menipu manusia akan membuat suatu keselakaan bagi kita minha diantaranya ya manusia itu sendiri mislul ladhi asbah nafihi seperti yakni yang kita alami yang kita apa terjadi demikian di dalamnya dalam pasar tersebut ini ini akan menimpa ya akan menipu kita kalau kita nggak bisa mengendalikan nggak sadar nggak introspeksi diri ini akan menimpa kepada kita ini kejelekan-kejelekannya akan menimpa kepada kita terus ya demikian fitnah-fitnah yang ada di pasar hatta atahumul mautu sampai sang maut datang kepada mereka pada manusia atau kepada kita naudzubillah bila mindali ketika terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang kemungkaran dalam pasar tersebut terus 6 sampai berhari-hari sampai bertahun-tahun fasta'abahum fakhraju maka mereka baru sadar ini ya kematian menyadarkan mereka ketika sakit ketika mungkin sudah terasa sangat-sangat sakit baru sadar penyesalan ini fakhraju minha maka mereka keluar ya dari pasal tersebut ya dari dunia tersebut malumin dalam keadaan hina dina dalam keadaan rendah karena sudah terlambat ya ketika ajal maut baru dia bertobat ini ketika sudah waktunya mau dicabut nyawanya baru dia sadar oh ya ya ternyata saya banyak salahnya menyesal apa yang ia apa yang ia perbuat ketika di pasar ketika di tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan nah, ini lam yahudu minha mereka tidak mengambil dari apa-apa yang ada di pasar tersebut dari apa-apa yang ada di dunia tersebut di ma'habbu minal akhirah uddatan terhadap sesuatu yang apa yang mereka cintai perbekalan yang bermanfaat di negeri akhirat nanti ini mereka enggak mengambilnya mereka enggak mengambilnya apa yang mereka cintai untuk menyongsong kematian tersebut sehingga mereka pun mati dalam keadaan hina dina wala lima karihu minha junnah dan juga tidak pula terhadap apa-apa yang mereka benci junah tameng ya darinya juga tidak bermanfaat Waktu sama-sama umin malam yahmadhum dan terbagilah ya apa yang mereka kumpulkan mereka berkumpul apa ini mereka berkumpul dengan orang-orang yang tidak memberikan satu pujian kepada mereka. Artinya tidak memberikan satu manfaat kepada mereka. Ini kalau mereka berkumpul-kumpul ya di tempat-tempat tersebut. Ini di pasar tahu sendiri bagaimana keadaan pasar banyak orang-orang yang enggak sholat kemudian sembah palsu dan sebagainya terus ya di situ mereka berkumpul dengannya dengan orang-orang yang tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka sendiri wasaru ila malam yu'adiruhum maka jadilah mereka ya kepada orang-orang yang tidak bisa memberikan suatu udur untuk mereka artinya mereka nggak bisa menolong mereka ya yang mereka ajak sebagai teman, yang mereka geluti apa sampai akrab ya, intim dengan mereka manusia tersebut. Ini juga nggak bisa menolong mereka. Ini nggak bisa menolong mereka. Wa nahnu mahkukuna ya Amirul Mukminin. Maka kami kata Muhammad bin Ka'ab maka kami pantas wahai Amrul Mukminin anandura ila tilkal a'mal untuk melihat amal-amal itu. Untuk kita melihat amal-amal tersebut untuk kita amalkan. Yang mana allati nadahid naqbiduhum bima panahlifuhum maka kita layak wahai Amirul Mukminin untuk kita melihat kepada satu amal-amalan yang mana yang untuk kita amalkan dengannya yang kita akan berikan suatu suri teladan kepada mereka pada para kaum muslimin panah panahlifuhum tapi ternyata sayang sebagian kita malah lalai kita melalaikan mereka ya kita nggak bisa memberikan contoh yang terbaik lihat di dalamnya wa ilal a'mali lati hafu dan juga pada amal-amalan yang kita khawatirkan atas mereka mereka akan berbuat demikian demikian demikian kita khawatir terhadap umat untuk melakukan suatu demikian demikian demikian sehingga fanakufu manha kita pun akan berusaha untuk mencegahnya ini ini kata beliau. Jadi tak kalau keadaan manusia ya mereka bergelimpang dalam satu kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka nggak sadar kemudian mereka sadar tak kala sudah mendekati satu kematian baru terasa mereka nggak mengambil perbekalannya ketika hidup di dunia dan mereka juga bagaimana tak kalah membenci kepada sesuatu ternyata juga nggak bisa berfaedah ketika ajal menjemputnya apa yang mereka benci apa yang mereka mungkin bermusuhan dengannya ternyata yang dimusuhi adalah satu al-haq kebenaran mereka nggak sadar sehingga nggak tidak berfaedah dan mereka manusia berkumpul dengan manusia ternyata nggak bisa memberikan manfaat nggak bisa menolong mereka ketika ajal menjemput manusia. Maka di sini Muhammad bin Ka'ab mengatakan kepada Amirul Mukminin, barangkali pantas sebagai kita wahai seorang Amir, kita sebagai pimpinan, engkau wahai Amirul Mukminin seorang khalifah, berikan contoh kepada mereka yang terbaik yang bagaimana. Ini berikan contoh yang terbaik pada mereka tapi ternyata sebagian kita juga lalai di dalamnya. Lalai. Maka fattaqillah, maka takutlah engkau. Maka bertakwalah engkau wahai amrul mukminin. Waftah. Hmm. Waftah. Waftahil baba, abwab. Dan bukalah pintu sebelah lebarnya wasahil hijab dan mudahkanlah suatu hijab ini ya yaitu kesukaran-kesukaran yang ada mudahkan ketika mungkin ada rakyatnya yang mengadukan yang mereka terhalangi sesuatu ketika di zaman-zaman sebelum engkau khalifah sebelum Umar Abdul Aziz yang megang tampuk pemerintah adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, kemudian diganti oleh beliau. Maka mudahkanlah ya urusan-urusan yang sulit. Tak kalah mereka di zaman apa? Di zaman Sulaiman Ibnu Abdul Malik. Sebagian mereka bawahan-bawahannya berbuat satu kedoliman. Bukan Sulaimannya, seorang khalifahnya bukan, tapi bawah-bawahannya, gubernur-gubernurnya. Nah, seperti Kutaybah Ibnu Muslim Al-Bahili ya yang akan kita sebutkan nanti Insya Allah. <clears throat> mereka bagaimana sikap mereka tak takala memperluas satu daerah langsung mener, men, menyerang kaum kufar tanpa sebelumnya apa yakni dakwah ketika tentara muslim ingin menyerang ya satu daerah kafir ingin memperluas satu daerah maka yang pertama dilakukan adalah mendakwai, masuk Islam dulu. Kalau nggak mau, ya sudah bayar upeti. Kalau nggak mau, ya sudah baru di perang. Ini, ini di zaman Kutaybah ibn Muslim Al-Bahili ini caranya tidak demikian. Langsung disikat, sudah dikuasai. Sehingga penduduk di situ sangat jengkel di zaman tersebut. Dan kesempatan ini akan diadukan oleh masyarakat tersebut masyarakat Samarkan ya akan diajukan akan digugat nam kepada seorang khalifah yang adil yang sangat terkenal wasahil hijab maka mudahkanlah ya yang sulit-sulit wansur madlum dan tolonglah orang-orang yang terdolimi kemudian warud al madlum dan kembalikan ya itu yang orang-orang yang terdolimi tempat-tempat yang pernah memang di situ bukan haknya kemudian diambil ini kembalikan. Kemudian di antara keadilan beliau yang memang sangat terkenal harum namanya bagaikan minyak misik bahkan melebihi minyak misik ya bahkan musuh-musuhnya pun sangat apa menggandrunginya sebagian mereka malah terasa di ketika berpisah dengan kaum muslimin ingin bergaul dengan mereka jangan sampai berpisah karena tahu betapa baiknya betapa adilnya di zaman tersebut ini jadi pernah ya ada suatu daerah yang terdolimi di zaman Kutaybah Ibnu Muslim Al-Bahili beliau menyerang orang kufar tanpa mendakwai terlebih dahulu langsung sikat itu dikuasai Seharusnya kan dakwah, ayo masuk Islam. Ini, kalau nggak mau ya sudah biar upeti. Kalau nggak mau baru diserang. Nah, ini, ini hukum Islam ketika mau apa? Ya ini jihad. <clears throat> Maka tak kalah daerah tersebut dikuasai oleh kaum muslimin dan musuh-musuh kaum muslimin tahu betapa adilnya khalifah tersebut, maka diambil kesempatan untuk mengadukan kepada khalifah dan diadukan tentang masalah-masalah beberapa tahun yang lalu tentang ketuliman-ketuliman yang dilakukan oleh Qutaibah Ibnu Muslim nah ini maka Umar pun menerima ya artinya ingin pelajari dulu benar nggak beritanya maka diutus seorang kodi ya untuk mempelajari peristiwa tersebut. Benar enggak? Tentang kejadian-kejadian kedoliman yang dilakukan oleh Qutaibah Ibnu Muslim. Maka walhasil kesimpulannya sang Qadir memutuskan iya benar bahwasanya mereka ya penduduk Samarkan memang terdolimi dan ternyata benar setelah itu baru ya hak-hak mereka dikembalikan pasukan kaum muslimin yang ada yang menetap di situ ditarik untuk kembali ke markisnya masing-masing. Nah, ini, ini tindakan beliau untuk mengembalikan hak yang pada semestinya. Ini diantara bentuk keadilan beliau. <clears throat> Kemudian salasun mangkun nafihi istakmalal imanu billah. Tiga perkara siapa yang ada padanya maka akan sempurna imannya beriman dengan Allah Ta'ala. Ida radiya lam yudhilhu ridha'ahu fil batil. Yang pertama adalah apabila dia ridho, maka tidak menjadikan, memasukkan dirinya ridho kedoaannya dalam satu kebatilan. Ini ketika dia ridho, ketika dia senang terhadap sesuatu. Jangan sampai kemudian sampai-sampai jatuh dalam satu ke kebatilan ini ini mengorbankan mengorbankan prinsip kalau sebagian ya mungkin seorang khalifah seorang pimpinan seorang muslim yang dia istiqomah tak kalah dia ingin mendapatkan suatu keridoan mungkin dari rakyatnya mungkin dari bawahannya untuk mendapatkan keridoan mereka untuk mendapatkan apa yaitu simpatisan mereka sampai terjatuh dalam satu ke kebatilan jangan sampai wa idha dan apabila murka lam yuhrisuhu hadabuhu minal dan apabila dia murka ketika dia marah maka tidak sampai meluarkan kemarahannya dari kebenaran tidak sampai kemarahannya memuncak sampai di luar pada batas Islam ini ya lihat satu kemungkaran sangat marah sangat marah sampai apa melampaui batas ini marah jangan sampai Waida idza qadira lam yatanawal ma laysa lahu dan apabila dia mampu ya lam yatanawal untuk tidak mengambilnya maka jangan diambil ma laysa lahu seandainya itu bukan haknya kalau dia memang mampu untuk tidak mengambilnya maka Jangan diambil kalau memang itu bukan haknya. Jadi, ini nasihat ya beliau kepada seorang khalifah dan ini betul-betul terbukti ya keadaan khalifah Umar Ibnu Aziz takala beliau ya beliau seorang khalifah tapi orang yang suhud orang yang sangat miskin nah bahkan ya anak-anaknya ditinggal dalam keadaan miskin nggak punya harta sampai bawahannya ya sampai orang-orang di negara waktu itu sangat sangat kasihannya ingin memberikan suatu hadiah kepada anak-anaknya. Ya Khalifah, ini ada uang 300 dinar. Ada uang 300 dinar. Berapa ukuran 300 dinar kira-kira, ya Khan? Berapa juta? Kalau satu dinar itu 4,25 gram emas satu dinar empat gram lebih 25 gram emas satu gram berapa rupiah eh, emas satu gram sekitar 3 sampai 400 ribu ya 400 ribu itu emas satu gram satu dinar empat ya 4 gram gampangannya 4 gram coba tinggal kalikan 4 ya 4 kali 300 berapa sangat banyak ratusan juta nah ini ini beliau dikasih aja seperti ini maaf ya itu usulan ke anda seperti itu ada yang lebih baik wahai Mas Lamah Ibnu Abdul Malik ada yang lebih baik ya daripada engkau memberikan kepada saya harta sedemikian banyaknya. Apa wahai khalifah? Yaitu engkau kembalikan pada haknya yang semestinya, yang sebenarnya. Jangan diberikan kepada anak saya, jangan ke saya jangan. Tapi engkau kembalikan kepada hak yang semestinya yang kau ambil dari mana kembalikan. Ini karena tahu Umar tahu siapa orang ini, ya. Dari mana uang ini Umar tahu. Sehingga kembalikan kepada hak yang semestinya maka kembalikan jangan diberikan kepada anak saya yang akan membuat madarat kepada anak-anak saya dengan uang tersebut. Maka dengan nasihat ini nam Maslamah bin Abdul Malik menangis ya ketika mendengar ucapan tersebut. Nah ini ini diantara apa kesuhutan beliau ya kehati-hatian beliau dalam masalah harta maka betul-betul beliau menjaga dan walaupun anak-anaknya miskin tapi ketika beliau meninggal mereka sama sekali nggak ada yang minta-minta ya karena mereka hatinya kaya kaya dengan janji Allah Taala mereka mungkin miskin secara dohir orang melihat miskin tidak punya harta tapi hati mereka adalah hati-hati yang kaya sehingga ketika beliau meninggal hidupnya pun mereka sejahtera nggak ada sedikit pun yang mengemis kepada kaum muslimin. Tapi kalau alam biswab ilahuna tafadhalu hamdulillah.